Pagi ini telah menyampaikan surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah. Kemudian diteruskan dengan surah Al-Mursalah. Ya, Al-Mursalat itu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar kita. Kita sama-sama berdoa. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين يا علم الغيوب فلا يفوته شيء من علمه ولا يعوده تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم Pendengar dan pecinta Radio KMR Jakarta, kita buktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. <laughs> Ya, coba aja. Bahkan kemarin SMS banyak sekali yang datang. Terima kasih hamba-hamba Allah. Pak Ari, kalau seandainya pelajaran Pak Ari di televisi, akan lebih mudah sekali. Saya yang hanya mendengar aja, tidak melihat komputernya, betapa mudahnya belajar tajwid. Iya, seperti itu Ibu dan Bapak. Alhamdulillah Allah titipkan ilmu kepada saya tidak seberapa banyak. Tapi Alhamdulillah banyak orang yang sudah menjadi ustaz dan ustazah. Bahkan tadi malam beberapa sekolah minta saya untuk mengisi di acara maulidnya. Kemudian juga acara-acara e, pemantapan untuk guru-guru. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah, ibu dan bapak guru. Mari kita bersama ya. Hanya sayang untuk SMP pengadegan belum bisa hari Kamis saya. Karena hari Kamis itu sudah terpatok ada jadwal. Nah, kemudian juga TK Aisyah, Muhammadiyah Matraman juga ini udah ya. Allah nanti kita pikirkan karena saya yakin Bapak Ibu guru ini ujung tombak untuk menghantarkan dan memantapkan murid murid atau siswa-siswinya. Apalagi terlebih nanti setelah Ibu dan Bapak memiliki software-software kami komputer. Baik, kita masih kaji kita. Kita mencoba membuktikan bahwa belajar itu mudah. Benar gak sih? Gitu ya. Dilihat ya uh, di komputernya, ibu dan bapak yang sudah memiliki komputer, hmm, software-softwarenya, atau ibu dan bapak yang sudah memiliki tulisannya. Karena memang setiap kali memberikan pengajaran, biasanya saya berikan eh, tulisan-tulisannya gitu ya jadi walaupun belum hmm, karena kan itu tadi tidak semua ibu dan bapak uh, eh, akrab dengan komputer karena satu dan lain hal ya. Wah Pak Ari saya bukan nggak punya tapi nggak sempet ya. Uh, jadi saya fotokopikan, saya tulisan-tulisan yang ada, tulisan-tulisan Arabnya, tulisan-tulisan Al-Qurannya sudah saya berikan ya, insya Allah. Bisa dilihat di Al-Balad ya, di sana kan sudah fotokopinya sudah saya berikan. Kemudian jawabannya pun sudah kami berikan. Itu ya, ada jawaban-jawaban kenapa, kenapa begitu. Hari ini adalah merupakan aplikasi penerapan dari materi yang lalu tentang kol-kolah. Coba dilihat ya. Nah, ini mulai dari sini nih. Saya juga pakai Camtasia ini. Terima kasih untuk hamba Allah dari IT dari ITB ini ya. Eh, memberikan pengertian bahwa komputer sekarang canggih ya. Dari dulu juga dari dulu belum ya, belum dulu komputer hanya sebatas untuk ngetik. Sekarang komputer itu sudah untuk edit uh, suara, audio, video. Bahkan dengan Camtasia ini uh, sama seperti PowerPoint, kita bisa merekam gerakan-gerakan setiap langkah demi langkah di komputer. Masya Allah. Ini ya. Ini coba kita kita buka, ibu dan bapak yang sudah ada komputernya, softwarenya dibuka. Yang belum uh, apa yang sudah saya kami tulis di kertas dibuka ya, dilihat tentang al-balad. Ibu dan bapak yang belum memiliki uh, silahkan dilihat surat al-balad ya. Surah al-balad juz amma ya, juz ke-30. La uksibu dal balad. Itu bisa dilihat juz ke puluh itu surah ke puluh ya al-balad. Coba dipersiapkan ya kita praktekkan bahwa kita buktikan bahwa belajar tajwid itu sangat mudah. Untuk ibu dan bapak yang memiliki waktu hari Kamis bisa hadir di Musola At-Taqwa ya. Musola At-Taqwa di perumahan Parung Villa. Parung Villa Kelurahan Warujaya. Kelurahan Warujaya dari arah Parung ke arah Ciseeng. Ke arah Ciseeng, di sana nanti ada pom bensin. Pom bensin, ya. Kemudian dari pom bensin, eh, pom bensin ada di kanan. Ada Indomaret, ada SD Impres, nah masuk dari gang itu. Saya sudah ke sana sekali ya. Ambil kanan terus nanti sampai. Tanggal 20 walaupun libur kita tetap tidak libur. Begitu juga tanggal 21-nya sudah rutin ya pengajian kita di Depok. Namun untuk Jumat ini mengingat Ibu Lisa, Ibu Dokter, Pak Fauzi ada acara keluar kota. Memang liburnya lama ya. 20, 21, 22, 23. Uh, jadi pengajiannya untuk Jumat ini saja di Pesona Kahyangan ya. Nih, untuk Jumat, Jumat. Tapi Jumat depannya tetap kembali ke Kartini 58. Itu di pesona kahyangan, ya. Silahkan untuk ibu dan bapak yang ingin hadir. Ini ya di pesona kahyangan 1 di rumah Bapak Karim. Uh, bapak Karim atau Ibu Yayu, pesona kahyangan 1 BP nomor 1 Margonda Raya. Bisa dari depan eh, ya ini bisa dari gerbang pesona Depok seberang terminal bisa atau bisa juga dari, masuknya dari eh, samping Pizza Sahat ya bisa eh, mana aja pengajiannya sama persis eh, Ba'da Jumat ya jam satu. ya, saya Jumatan sudah ada Jumat di Depok ya Pak Pri Pak Prianto Pak Prinanto Pak siapa tuh <laughs> yang kemarin bersama ya. Oh Pak Suwarno, Pak Suwarno. Banyak sekali jemaah kita. Atau nggak jelas bisa ke Ibu Purwati di 844 7402. 844 7402. Baik. <clears throat> Sudah ketemu ya al-baladnya? Kita ingin membuktikan bahwa belajar tajwid itu mudah. <laughs> mudah, udah mudah pakai komputer lagi. Pakai infocus. Jadi ibu dan bapak yang sering hadir walaupun sekarang saya menjelaskan ibu nggak melihat Quran, uh, udah ada dalam benak.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 Tuh ya. Komputernya atau tulisannya. Berganti halaman. Ayah. Ayah. Ha. Ayah sabu an yaqdiru alaihi ahad. Alaihi ahad. ahad. Ini alaihi hadada ahad hak kecil. Ayah ayah ayah ayah bapak kan ayah. Ayah enggak. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا Dua patah, dibaca satu. Jika dihentikan apa? Mad. Mad. Aywad. Ayah. Ayah sabu al. Ayah. Itu ya. Ayah sabu alam. Alam ya rohu ahad. Nih. hu dikasih domah terbalik. Dikasih alis Itulah Marsila kosiro ketemu alif jadi marsilah tawilah. Marsila kosiro ya yang bertemu alif jadi marsilah tawilah. Alam di bawah tuh ya. A alam mimati idhar. Alam alam naj kalau sugro alam naj'al alam naj'al lahu kasih doma terbalik di sini ya. Ini. Alam alam naj'al lahu ainain. Madlin. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Fala mata bidah tapi tidak jadi panjang karena ketemu huruf mati. Huruf matinya kof dan jadi kol-kolah lagi. Falak. Falak tahaman la'akobah. Tamar butoh kalau dihentikan jadi ha. Wama. Matobi'i ketemu alif jadi mad. Jaiz muntasil. Wama ad. Wama فأوكم العقبة وما وما mad tobi'i ketemu alif jadi mad jaiz man pasir. Cukup begitu, memang begitu. Tapi sebenarnya kan pari bukan mad tobi'i ketemu alif. Betul, betul, bukan ketemu alif, tapi mad tobi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Ya. Tetapi kenyataannya cetakan Indonesia sudah, sudah seperti itu. Wa ma وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة ya fak kapnya double فك رقبة ganti halaman kalau di komputer ganti dipajuin ya kursornya tabnya au lin huruf lin au ipa kalau sugro أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا يتيما ذا مقربة Kok kelas segera tuh? Gampang ya, mudah insyaAllah. Au lin. Au miskinan zamat matrobah. ثم كان من الذين آمن بدل آمنوا وتواصوا بالصبر Ganti halaman ya. Diulang lagi. Watawa watawasaw bis sabri watawasaw bil marhamah. Ula Tuh ada alisnya ya patah berdiri di alif mad asli ketemu hamzah satu kalimat jadi mad wajib tasil. Ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآ بآيا berdiri-berdiri alisnya ya mad asli biayatina hum ashabul masy'amah Mash'amah. Tamar butuh dihentikan jadi ha. Alaihim. Alaihim. Mimati ketemu nun idhar hukum mimati. Alai Alaihim narum. Narum. Masuk ke situ. Ya. Rumusnya masih ingat? Kalau menemukan tanwin bertemu huruf bertasid, tanwinnya dibaca satu. Kalau nun mati atau huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Nih. Alai alaihim alaihim narum mu, mu. itu bukan wau hamzah hamzahnya pinjam rumah di wau ya Bu Ani narum narum muqsadah tamar butuhnya berubah menjadi hak karena dihentikan di sini ada catatan matobi'i tidak dibaca panjang jika lima hal pertama bertemu dengan alif lam komariah fil ardi fis samai. Kedua bertemu alif lam samsiah. Ketiga bertemu lafaz Allah wa ma mata kan wa Allah. jadi pendek. Bertemu huruf mati tadi ada kemudian bertemu huruf bertasdid atau siddah. Itu matobi'nya tidak dibaca panjang. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Kita urutkan. Sementara kita mencari kokolah karena materi yang lalu tentang kokolah kubro dan sugro. Bismillahirrahmanirrahim. La la. matobi ketemu alif mad jaiz man pasil la uq uq oh, kalau segera tuh ada sukranya kan di atas nih sukun ini nih ada komputernya dilihat tulisannya dilihat di atas kop ada sukun nah, plesetannya kalau sukro kenapa ada sukronya tuh uh -huh. ada iya tapi jangan nanti ditanya, kokola apa tuh? Kokola sukro, siapa yang ngajarin? Pak Ari, <laughs> jangan ngajarin sesat. Enggak, ini pelesetan aja untuk mudah menghafal. La uq la uqsimu biha pada asli. biha Bihazal alitlam komariah ya. biha zal balad. biha zal balad. Tuh, ya kolkolah. Dalnya huruf kolkolah bukan. Iya, huruf kolkolah bagian dari baju di toko. Bajim dal toko atau kot bujadin. Nih. Jadi kolkolah enggak? Jadi, karena dihentikan. La uq La uqsimu bihadzal balad. Balad. Jangan dicicil ya. Jangan balad. Jangan. Balad. Hah? Kolkolah ku kubro. Kol-kolah itu kan dibagi dua. Ada sugro, nih yang kof nih sugro, ada sukronya. Ada kubro nih, dal ini balade. Apa bedanya sukro, sugro, dan kubro? Sugro ada sukunnya itu Sudah mati dan umumnya biasa di, di tengah ayat. Di tengah kalimat, di tengah kata. Sedangkan kubro di, ah, di akhir ayat atau di akhir kata. Di akhir kalimat, ya kata itu kan bahasa Arab jadi kalimat. Tetapi nanti ada kolkolah sugro, sugro nih kayak gini, kof ini, ada sukunnya kan. Tapi dia kalau posisi di akhir, jadi kubro juga. Mana? Lam yalide walam yu lade. Nah, yang ujungnya itu jadi kubro. Sedangkan kolkolah kubro sendiri dibagi dua kan. Ada kolkolah kubro yang kabir, besar. Nah, tapi besar, besar-besar biasa saja. Karena ini ini kubro, kolkolah kubro yang kabir. Ya ada nanti yang eh, akrab, uh, akrab akbar, akbar, Allahu Akbar. Kalau huruf-huruf hininya masih hidup, sama seperti kolkolah kubro kabir, tapi ada tasjidnya, ada sidahnya. Jadi kolkolah kubro kabir. Lupa kebo gede kan, kebo sugro, sukro kecil ada buletannya. Catatan, kolkolah kubro itu mau kabir ke, mau akbar, baru ada kalau dihentikan. Ya, Seseorang dikatakan almarhum kapan? Kalau dia sudah wafat atau diwafatkan ya, itu kan? Nah, kol-kolah ini huruf kol-kolah ini baru jadi kol-kolah kalau mati atau dimatikan. Jadi kalau nggak dimatikan nggak ada seperti ini ya. <clears throat> Nih. La لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد Nah, yang tadi kan nggak ada nih. Ya. Nah, la uksimu bihadzal baladi nggak ada kolkolahnya toh, karena diwang, diwasal disambung. Nah, itu pengertian kolkolah kubro itu ada kalau dihentikan saja kalau berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti membacanya nggak ada. Beda dengan sifat kolkola sugro. Kolkola sugro selalu ada. Kemarin konotasinya, bayangannya kan gaji ya yang tiap bulan beda dengan bonus. Kalau gaji mah mayang kan tiap bulan ada. Sedangkan bonus kapan ada? Ya kalau perusahaannya untung. Masa tiap bulan minta bonus? Nah, kalau sugro logika berpikirnya. Kalau sugro selalu ada. Sedangkan kalau kolah kubro ada kalau dihentikan. Kalau berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti membacanya, tidak ada. Nih. La la uqsimu bihadal baladi wa anta bihadal balad. Balad. Ada kan? Karena dihentikan. Coba kalau disambung wa bihadal baladi wa walidi wa ma walad bihadal baladnya nggak ada wa walidi wa ma waladnya ada karena dihentikan ah sekarang terusin lagi wa walidi wa ma mawalada laqad ada nggak ada tapi sugro ini laqad nah misalnya ووالد وما ولد لقد خلقنا ada nggak yang kubronya Gak ada dah. sugronya mah tetap ada mau dimatiin mau di mana pokoknya tetap ada bisa dipahami perbedaan antara sugro dan kubro sugro tuh namanya saja eh, pada prakteknya mah gak beda-beda jauh kecuali yang kubro akbar memang agak beda watabe karena bertasdid gitu ya ini ada kan lanya matobi'i karena matobinya ketemu alif jadi mad mun fasil. Oke, Oh qalqalah sugro. Sudah di, sudah diisikan. Kenapa qalqalah sugro? Ada tulisannya Pak Hari qalqalah sugro. Nah pertanyaannya, kenapa qalqalah sugro? Nih, karena huruf qalqalahnya sudah mati, sudah sukun tuh, ya. La uqsinya kosar, munya kosar, binya kosar, ha mad asli, za-nya matobi idah. Kenapa matobinya nggak dibaca panjang? Karena setelah matobi ketemu alif lam komariah. Jangan La uqasimu bihadal. Jangan Bu Didin ya, Bu, Bu One. Eh, nanti hari Jumat kita praktek nih. Praktek satu-satu. Oh takut, yang takut enggak ya. Jangan takut lah uh, ya. Uh, kayak tadi malam juga Ibu Burhan praktek kita. Ternyata banyak orang yang sudah pintar tajwid di prakteknya belum. Nah ini perlu banyak praktek ya. La uqsimu bihadzal. Tuh, matobinya enggak jadi panjang karena ketemu alif lam komariah. Bihadzal balad. Kolkolah kubro karena dihentikan. Tidak jadi kolkolah kalau ininya disambung. La uqsimu bihadzal baladi wa anta hillun. Tuh, kan enggak ada kan? Wa an, e, wa-nya kosar, a-nya kosar, wa an e, ikhfa. Kenapa ikhfa? Kan ada tulisannya. Kenapa ikhfa? Karena nun mati ketemu tak. Bisa dipahami nih, ditunjukin sama mouse nih, nih sama panah. Jadi enak kalau udah pakai komputer Pak Pri, Prianto, Prinanto, bapaknya sama ya Ibu Pri. Saya mau komputer mau banyak, tapi mendingan di dapur aja. Iya, karena memang e, kesibukan ibu lain. I, iya, putrinya, putranya Adit jago banget ya komputernya. Wah, wah eh, Mas, Mas Irfan juga nih ya, komputernya dibuka. wah eh, tahil double double tasdid ya. Hilung iklab kenapa nih? Dua mata yang saya tunjukin nih, pakai muas nih, dua mata yang ini ketemu ba. Mudah, kan? Itu, tuh. Buktikan, belajar dengan saya mudah. Wish, apalagi kalau lihat tulisannya. Dengar aja bisa-bisa, insya Allah. Insya Allah ya. Tapi tidak boleh sombong. Nah. Wa eh, anta حل biha hanya mad asli hanya matobi tapi tidak dibaca panjang karena ketemu alif lam komariah jadi sebutnya ini hamzah wasol nih hamzah kan ada dua hamzah hamzah pertama miliknya za matobi uh, ah, alif yang kedua miliknya alif lam wa an wa anta hillun bihadzal balad qalqalah kubro kenapa qalqalah kubro karena dal itu bagian dari huruf kolkolah dan dimatikan. Berhenti membacanya. Kalau nggak berhenti gimana? Wa e, wa e, tahilun lihadal baladi wa walidi wa ma walad. Nah, tadi bihadal baladi yang pertama ada nggak kolkolahnya? Nggak ada kan? Nih, perhatikan. Wa, ini Mbak Ani, perhatikan tulisannya sudah diulang-ulang lagi. Bu Tabri, Bu Hartono, ini Bu Ratna sakit masih ya bapaknya ya, cepat sembuh. Wa wa tahil wa antahilum bihadzal balad. Kokolah kan? Ya, Bu Reti, Pak Edi, Pak Edi ya. Iya. Eh, coba perhatikan kalau disambung وأنت حل بهذا البلد ووا baladi wawa ada nggak kalahnya nggak ada kan karena tidak dihentikan wa anta hillun al baladi wawa wawa wa bi wa walidi wa ma walad ada kalahnya ada karena dihentikan coba sekarang jangan dihentikan ya Bu Yayu nih Bu Karim wawal ووالد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد Saya tanya, wawal di wama walada ada kokolahnya enggak? Enggak ada, karena disambung. Tapi kalau berhenti, wawalidi wama walade. Tuh, maksudnya kelihatan kan? Wawa, wawa, wawalidi. Diu idgom diguna. Tanwin kesertaan ketemu waw tuh. Eh, mudahnya tanwin ini dibaca satu eh, jika ketemu huruf bertasdid. Wa walidiu wa ma matobi. Kok pintar matobi? Ada tulisannya tuh. <laughs> Kenapa matobi? fathahnya dengan alif nih. Tuh, ya Kelihatan pakai mouse? Komputernya dibuka makanya. Nggak ada komputer tulisannya. Mudah ya teknologi kita pergunakan untuk taqarrub Allah untuk dekat pada Allah. Wa walidi wa ma walad. qalqalah kubro. Kenapa huruf qalqalahnya dimatikan? Coba jangan dimatikan. Wa walidi wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada qalqalahnya Tidak ada. Tapi yang lako ada, yang bawah ada. Dimatikan kek, Gak dimatikan, ada aja tetap. Ya. Wa walidi wa ma walad. Laqad Nanti sama diterusin sama. Itulah kalau kalah sugro ibarat gaji, gaji makan ada tiap bulan. Ya. lah Laqad khalaq kalau su sukro sukro sukro. Ya ada sukronya tuh bulat ya. Tapi jangan harap di cetakan Indonesia ada bulat begini. Kadang-kadang bulatnya nggak sempurna. Tapi cetakan Timur Tengah bulat, kadang-kadang merah di bulatnya tuh. Ya, tapi jangan dikatakan kalau kalah sukro. Ini mah pelesetan untuk mudah ngapalin karena di atasnya Ya, Ica, Ica ada huruf kokolahnya. Nih mukti nih. Belajar sama Ica, Ica sudah hafalannya sudah uh, eh, al mutawfifin Masya Allah ya. itu sekarang memang pinter-pinter, Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ditajwidnya nih, makanya ya al-mubarok aja. Pak Hari kapan ada waktu? Nanti ya, saya siapkan waktu untuk uh, training sehari untuk Bapak Ibu guru. Bisa lah gampang, asal sudah bisa baca, tajwidnya gampang. Gak ngerti, nanti software komputernya saya kasih. Hanya syaratnya komputernya font Arabnya diisi dulu. Itu pun mudah, hanya 5 menitan lah ya. Font Arabnya, Holy Quran, libat dan segala dimasukkan ke komputer. Nah, nggak lama lah ya. Nih, lakode, kokolasu, sugro. Langkode khalaq, langkode khalaq. Kokolasu sugro kan? Nah, matobi kan? Tapi matobinya tidak dibaca, tidak dibaca panjang. Kenapa? Tuh, setelah matobi ketemu alif lam komariah. Bisa paham ya? Jadi jangan dibaca Lengkod kholakena. Jangan Bu Pri, eh, na jadi na ya. Ini. Lengkod. Lengkod kholakena. Lengkod kholakena. Tapi ini juga sama seperti kol-kola. Kalau nggak disambung panjang tetap. Mana? Wa walidiu wa walidiu wa ma walada lengkod. Lengkod kholakena. Tetap panjang tak? Kalau dihentikan dibuktikan. Tapi kalau diwasol, disambung, matobinya jadi hilang. Matobinya tetap ada, cuman bunyi panjangnya jadi hilang. Nih, hari Jumat tanggal 21 ini jangan lupa nih, kita praktek ini. Coba ibu dan bapak di rumah dilatih aja. Latih tajwidnya, kalau saya tanya, atau latih bacaannya. Kalau yang nggak siap, nggak usah takut. Oh, nggak, ah, saya nggak datang. Jangan, jangan, malah nggak pinter-pinter. Jadi kalau yang belum siap, nggak disuruh ya. Yang siap aja. Karena ternyata saya uh, amat Amati, Alhamdulillah ibu dan bapak untuk tajwidnya sudah pada pinter. Ya Bu Evi di Cirengseng. nah, Bu Rina, jangan lupa tanggal 28 kita juga ada ulang tahun. Enggak ulang tahun ya, enggak ada ulang tahun. Syukuran. Alhamdulillah sudah satu tahun kita pengajian di Depok. Tanggal 23 Maret itu genap satu tahun kita ngaji di Depok gitu ya. Syukur bahwa Allah telah memberikan jalan, memberikan istiqomah. Satu tahun itu waktu cukup lama lah untuk belajar ya. Walaupun ngajinya seminggu sekali dan kadang-kadang libur. Ya, kembali. Laqad laqad laqad khalaqnal. Eh, ayat berapa Pak Ari? Emang nggak pakai ayat ya saya ini? Eh, karena di komputer itu sengaja saya bikin besar tulisannya biar ayatnya nggak eh, ayatnya mah nanti dilihat aja. Coba lihat ya, ibu yang baru ngikutin kan pengen tahu juga ayat berapa sih Pak Ari? Eh, coba hanya, coba dilihat nih. Ayat ke... Oh baru ayat keempat ya. <laughs> Baru ayat keempat. Ya cepat cepet ya. <clears throat> Nih. Laqad... Laqad khalaq Laqad... Surat Al-Balad ya. Ayat keempat. Laqad... Laqad khalaq Laqad khalaqanal... al mati kata mesin tuh. Kursornya jalan kan? Ini alif lam komariah ya, ini, ini. Ada sukunnya tuh. Kenapa ada sukunnya? Kenapa ada dibaca? Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu alif. Ini alifnya ini yang ini. Ini kadang-kadang orang nggak nggak nggak nggak mudeng, nggak nyambung karena ini gabung begini nih. Ya, buat tabri. Itu. Laqad laqad khalaq khalaqnal insana fi kabad. Fi matabi ide. Kenapa matabi nih? Nih kasroh ini ketemu yang mati. Allahu Akbar. Ibu dan bapak belajar dengar aja, mak paham. Apalagi lihat tulisan gini nih. Saya lihat komputer di depannya. Fit. Kabade kokola kubro. Kenapa kubro? Cara huruf kokolanya tuh masih hidup. Ada kasroh tain. Karena hidup dimatikan jadi kokola kubro. Tapi kalau patah tain enggak. Balada misalnya itu walada kan kayak tadi. Itu madiwad ya. Eh, لقد خلقنا insana fi kabad. kata Pak Agus eh mudah saya nggak nggak belajar juga belajar sama Bu Ani sama istri tercinta juga pintar eh ya gampang kok mudah insya Allah mudah ilmu itu tapi kadang-kadang susah kalau nggak belajar tapi tiba-tiba kita diberikan kemudahan itu tuh taufik dan hidayah dari Allah itu ya Bu Wiwi ini Bu Lia juga nih nih ayah ini ayat ke 6 eh, ayat kelima ya. Ayah, ayah. A-nya kosar, ya-nya kosar, hanya kosar, sin-nya kosar, banyak kosar. Ayah, makanya tuh kosor, kosar tuh pendek. Kenapa sih kosar tuh? Ini ini ini huruf berbaris patah, alif nih dengan eh, eh aduh. Alif ini berbaris patah. Ya ini berbaris patah. Hanya sukun, sin-nya fathah. Banyak doma itu ditunjukin sama kursornya kan kelihatan kan di komputer? Nih, ayah ada juga Pak Ari mau download di internet nanti belum ya. Lagi dibikinkan sama Mas Adit nanti insya Allah tinggal ngambil ya di internet nanti. Ya Bu Hartono ya, mudah jadinya belajar. Orang dimanapun bisa belajar. Asal punya perangkatnya. Nih, ayah, ayah sabu an, non mati ketemu lam jadi idgom bila guna. Kok pinter sih idgom bila guna? Ini ya, ada tulisannya nih. Idgom bila guna. Dimasukkan dileburkan tanpa disertai dengung. Kalau idgom biguna atau ma'al guna beserta dengung itu kalau nun mati atau tandunya ketemu yanmu. Ini kan nun matinya ketemu lam nih. Nun mati ketemu lam. Kok ada tasdid ini sebagai pertanda bahwa nun mati ini tidak dibaca. Jadi ayah sabu al alannya juga sama nih idgom biguna nih. Kalau ini idgom bilaguna nun mati ketemu lam. Kalau ini nih kursornya nun mati ketemu ya. Dah gitu ya. Nih Ayahsabu alai alai idgham bi gunah. Nun mati ketemu ya. Kalau ini idgham bila guna, nun mati ketemu lam, kan huruf idgham Yar Yarmaluna idgham dibagi dua, ada bila guna, ada bi guna. Bi guna disebut juga ma'al guna, disertai dengan dengung. Ayah Ayahsabu alai yak Ini kalahnya ya. Udah gampang kalahnya kan? Sudah paham? Ini kelas sugro kan? Ada sukunnya tuh. Nih, kursornya jalan tuh. Saya utek-utek, tek-tek-tek. Apa sih utek-utek? <laughs> Saya geser-geser, utek-utek. Alah, bahasa Sunda. Ayah sabu alaiya yaqdira alai. Lin. Alaihi. Hadada. Ini hadada nih, gini ini di akhir. Di akhir kata. Eh, di akhir ayat. Di akhir kalimat. Alaihi had. Ahad. Ha kecil. Jangan. Alaihi ahad ya Pak Suwarno. Iya. Alaihi ahad kalau ku kubro. Kenapa kolkolah kubro? Ya ada tulisannya kolkolah kubro, <laughs> muda ya, wade, <laughs> muda ya, ahad. Kenapa kolkolah kubro pertanyaannya? Karena huruf kolkolahnya hidup tuh. Ahadun karena dihentikan jadi ahad karena dihentikan. Yang ku matobi'i. Yanya kosar. Kenapa matobi ini? Domanya dengan wawu mati. Merah lagi warnanya. Tuh diwarnain, diwarn, ya. Kenapa matobi doma dengan wawu mati? kulu kosar kosar kosar kosar kosar tuh ya. Kapnya hamas karena mati. Hamas tuh bacanya gini. ah lek ah ahlak. Allahu akbar. Tapi kalau kapnya mati ya atau tamnya mati. Kalau nggak mati jangan di jangan dihameskan, ku Yaqulu ah ahlak tumalal malal. Nih, tanwin ketemu lam jadi idrom bila guna Kok tahu? Kan ditanya nih idgham bila guna. Nah, pertanyaannya kenapa? Nih, kursornya. Nih karena patah tain ketemu lam. Ini sidah ini hanya pembantu aja. Pembantu bahwa bunyi tanwinnya ini garis ini baca satu aja. Jadi malal. Malalu pada Dua fatah dibaca satu. Mad. Iwat. Jika dihentikan. Kemudian ada juga yang bertanya. Pak mad badal kenapa panjang? Itu tadi. Dua hamzah dibuat satu. Dibuat satu. Alifnya kan kalau cetakan Indonesia naik ke atas sebagai pengganti jadi jadi panjang, jadi badal. Asalnya badal dua hamzah dibuat satu, tapi jadi panjang karena yang satu yang hilangnya naik ke atas. Makanya di cetakan Indonesia baris berdiri adanya di alif. Itu ya. Atau nanti badal bukan hanya di alif aja, bukan hanya patah berdiri aja, tapi nanti ada di waw, ada di iya. Nanti ceritanya panjang ya yang nanya kemarin. mm -hmm. يقول أهلكت malal لبدا Ayah Ayah sabu an Annya jadi al Nun matinya enggak dibaca Rumusnya kan ingat Setiap menemukan huruf mati Bertemu huruf bertasir Huruf matinya jangan dibaca Ayah Ayah sabu alam yarahu ahad Alam mimati ketemu ya idhar mimati Yarahu ahad Ini marsilah toh wilah Masihlah kosiroh yang ketemu alif. Ya, yang rohu ahad di halaman eh, di ayat ketujuh masih. Alam idharu kumimati. Ahadnya kalau kubro ya, tahu ya? Nggak usah dijelasin kan hurufnya ini domah mati ini karena dihentikan jadi sukun. Ada nggak sukunnya? Nggak ada, seakan-akan. Alam alam mimati idharu kumimati ketemu nun nih. Mimati ketemu nun. Alam najat nih. Topik pelajaran kita ini kalau kalah sugro dan kubro. Nih, nih, ini ya. Jimnya nih bagian dari huruf kolkolah. Dan sudah mati. Syaratnya kolkolah itu mati atau dimatikan. Sudah mati kolkolah sugro, hidup dimatikan kubro. Kubronya ada dua, ada akbar, ada kabir. Alam, alam naja'al. Lamati ketemu lam, ini idgom hukum lamati. Lamati ketemu lam tuh. Rumusnya ingat, huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Alam, Alam naj'al lahu. Di sini ada domah berdiri ya. Mari sila kosirah. Alam alam naj'al lahu ainain. Ailin nih ya. Ailin. Linnya dua ternyata tuh. Patah dengan ya mati, nun mati, nun nun hidup dengan ya mati ini. Ailin. Nai, tapi yang jadi madlin yang ini, yang kedua. nai Naini dihentikan jadi nain. Ainain. Nih, sama seperti Coca-Cola. Coca-Cola kubro. Coca-Cola kubro ada kalau dihentikan. Madlin ada kalau huruf lin ketemu satu huruf hidup ini dihentikan. Nah, kita coba jangan dimatikan ya. Nih. Alam alam naja kembali ke halaman dua ya. Yang punya punya rikasan, punya tulisan yang saya tulis, sudah ada jawabannya lagi. Alam naja'allahu 'ainaini عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين Nih tadi di aininya ada yang panjang enggak? Enggak kan? Ainaini walis. Jadi kalau disambung madlinnya enggak ada. Kalau dihentikan baru ainain. Tapi enak dihentikan. Walisana wa syafatain wa hadainahun najdain. Ainain madlin. Wa tak dain juga madlin. Wa hadainahu najdain juga madlin. Nih, nih dain, nih fathah berdiri, nih dengan ya mati. Tidak pasangan kan? Pasangan fatah dengan alif. Nih fatah fathah ini, nih bukan fathah berdiri ya, fathah berdiri mad, di mad badal. Ini fatah biasa nih, di dalam kan ada fatah ketemu ya mati itu. Ini tidak pasangan karena pasangan fatah harusnya dengan alif. Itu baru tabii Dain tuh. Kan yang sering kunut Allah mahdini piman hadait wa afini piman afait. Nah ini nanti ya, belajar belajar yang lin-lin. falak nih matobi nggak dibaca panjang karena ketemu huruf mati. falak falaq kokola sugro. falak tahamal aqabah. Tamar butuhnya jadi ha. Wa ma matobi ketemu alif jadi mad jaizman ya fasil. Kenapa matobi ini ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Kalau buku kan gitu. Lihat bukunya halaman 38 nomor 2. Wama wama ad kelas sugro. Rohnya mad asli. Wama adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Fakku raqabah. Kenapa dihentak itu? Ini lagi belajar. Kalau sudah bagus saya boleh ada hentakan. Fakku raqabah. Terus halaman keempatnya au lin ilqa kalau kelas sugro au ilqa matobi ini patah dengan alif au i'ta'amu ikhfa nih domah tain ketemu fa au au pahamu fi matobi yaulin yaum jadi madlin kalau dihentikan fi yaumil ikhfa karena nih kasrah tain ketemu zal ri matobi ini matobi kasrah dengan ya mati au au au pahamu fi yaumin ri masrobah yanti matobi yatima ikhfa nih tanwin ini patah tain ketemu zal nih kursornya jalan tuh nih ketemu ini yatima za matobi ini patah dengan alif za maka nih kokoh sugro maka roba au au lin huruf lin au miski matobi ini kasroh ini ketemu ya mati au miskina ikhfa nih patah tain ketemu alif eh, ketemu zal alif ini nggak fungsi dalam tajwid nggak fungsi, yang fungsi yang berbaris aja. Au miskinan za matobi ini patah dengan alif. Au miskinan za mat hamas mat roba. Sumaka ini matobi ini patah dengan alif. Ini kap yang beralif begini. Sum gunnah, minnya bertasdid. Sum sum sumaka sumaka namina alladzina a ah, mad badal amanu wa tawasaw lin wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ula mad asli ketemu hamzah satu kalimat, mad wajib mutasil. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi mad asli mad, asli. Walladzina kafaru bi bi ayatina hum idharukum mimati ketemu alif nih. Bi ayatina hum ashabul mashama Alaihim lin huruf lin alaihim idhar hukum mati ketemu nun. Alaihim na matubi'i ini fatah dengan alif. Narum tay ya dengan mim nih. Ada tasyid pembantu. Alaihim narum mu ini hamzah mati bukan waw minjem rumah di waw karena do, baris sebelumnya domah alaihim alaihim narum muqsadah. Tak marbutoh jika dihentikan jadi hak. Mudah ya Pak Ari belajar? Mudah. Buktikan. Ya. Istilah gini belum ada bukunya. Saya lagi nulis buku tapi belum jadi. Tapi ibu dan bapak yang hadir, ini nggak rekaman, ini langsung. Saya bawa komputernya nih. Nih, nggak percaya ya. Ini komputernya, ditutup. Ya Alhamdulillah. Uh, jangan lupa hari Kamis saya ada pengajian di Musola At-Taqwa di, di perumahan Parung Pila. Kelurahan Warujaya dari Pasar Parung ke arah Ciseeng. Pom bensin Indomaret ada SD Impres masuk ke Pila Parung. Terbuka untuk umum dari jam 9 pagi. Tanggal 20-nya ya. Tanggal 21 uh, eh, biasanya kan kita di Kartini 58. Namun karena Ibu Lisanya Pak Fauzi ada kepentingan keluar kota kita untuk khusus Jumat ini pengajiannya di eh, Pesona Kahyangan ya, di rumahnya Bapak Karim, Ibu Yayu. Itu hari ini pengajian seperti biasa di Bidakara ya. Jangan lupa pakaiin fokus juga sama. Jadi kalau nggak pinter, alah abong aja ya. Mudah. Jadi kalau di Parung ini eh, di Pila Parung hari Kamis besok hmm, Jumatnya di eh, biasanya di Kartini 58 khusus untuk Jumat ini di eh, Pesona Kahyangan satu BP nomor satu Margonda Raya. Kalau nggak jelas ke Ibu Purwati aja lah ya di 8447402. 8447402. Ini Ibu Purwati ini hamba Allah yang betul-betul ikhlas berjuang. Tidak dapat apa-apa dengan ini. Dapatnya ya dari Allah itu ya. Karena apa? Tahu ya Pak Prianto, Pak Prinanto, Bu Lia semua karena ingin berbuat baik bukan demi Ari, tapi demi Allah, karena Allah, gitu ya. Karena ikhlas karena Allah ingin berbuat bersama, menolong sesama. Banyak orang yang baca Quran gak bisa tajwidnya. Banyak yang bisa tajwid gak bisa bacanya. Mari kita sama-sama sama-sama belajar memberantas buta huruf Al-Qur'an. Terima kasih untuk semuanya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881 tiga hari ini masih aplikasi tajwid ya. Mengingat ada maulid, jadi kita harus belajar Quran karena sejarah itu ada dalam Quran. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk pinggisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya hari Rabu tanggal 19 Maret 2008 Seperti biasa saya Rido Ardiansah Kali ini bersama Bung Sigit Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, tentu saja satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di suasana pagi yang cukup sejuk di hari istimewa Anda. Baik Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Ya, satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Sigit untuk Anda semua yang berbahagia dan kita nikmati.